ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab doa yang maha menatap berkahi majlis ini golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah yang tiada keraguan di hati ini terhadap segala janji dan jaminanmu amin ya Allah ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Doa tadi surat Ali Imran ayat 8 Doa yang sangat penting Allah mengajarkan doa ini Supaya kita benar-benar tidak dicabut nikmat iman Rabbana wahai Tuhan kami La tudik kulubana Ba'da idhadaitana Jangan engkau sesatkan kami sesudah engkau memberi petunjuk. Wahablana min ladunka rahmah dan karuniakan kepada kami dari sisimu limpahan rahmat kasih sayangmu inna innaka antal wahab karena sesungguhnya engkau adalah al-wahab maha pemberi al-wahab itu kalau saya kutip dari tulisan dalam buku ini akar katanya wahaba yang artinya memberi atau memberikan sesuatu tanpa imbalan. Dan Allah memiliki nama Al-Wahhab karena hanya Allah lah yang bisa memberikan apapun kepada siapa yang dikehendakinya tanpa mengharapkan apapun dari yang dia beri. Kalaupun Allah memerintahkan kita taat, bukan karena Allah memerlukan kita taat. Semua perintah Allah kepada kita hanya untuk kepentingan kita. Semua perintah Allah dirancang karena Allah tahu kita ingin bahagia, Allah tahu kita ingin tenang, Allah tahu kita ingin mulia, Allah tahu kita ingin selamat, maka diberikanlah perintah-perintahnya, petunjuknya supaya bahagia, supaya selamat, supaya mulia, itulah perintahnya. Allah tahu kita tidak mau sengsara tidak mau celaka maka diberitahulah larangan-larangannya Allah kan yang mendesain kita nih nah ada larangan-larangan karena larangan itu bekal membuat kita celaka jadi kalau kita tabrak larangan itu kita bakal rugi maka inilah yang jangan kau lakukan jadi sederhana saja hidup ini. Tidak usah rumit, asal patuh saja kepada Allah, ngalir nanti rangkaian takdir-takdir terbaik bagi hamba yang patuh. Jadi jangan pernah menganggap ketaatan kita itu menguntungkan Allah. Allah pemilik langit dan bumi sudah sempurna segalanya. Manusia ini tidak ada apa-apanya di dunia ini kecil, sedikit. Dimatiin saja, habislah. Dunia dengan matahari seperti pedas merica dibanding tanggungan kerupuk yang besar. Kalau perbandingan saya lihat kurang lebih kecil. Sedangkan matahari dibanding dengan galaksi kita saja Bima Sakti sudah tidak ada apa-apanya. Padahal di alam ini tak terbilang galaksi begitu banyak. Jadi galaksi Bima Sakti kecil, matahari. Ini nggak ada suaranya dunia ah, nggak hmm, ada bisa manusia we are nothing itu bahasa Inggris artinya apa Ustaz artinya nggak ada apa-apanya mau sombong petantang-petanteng boleh nggak lama kok nggak ada yang hebat semua yang hebat mati. Dimakan tanah kecuali yang dihebatkan oleh Allah. Para nabi, sahabatnya, para kekasih Allah itu nggak bisa dimakan tanah. Nah, Allah memberi karena dia yang merancang tubuh ini dan dia yang paling tahu yang dibutuhkan tubuh ini lebih tahu dari siapapun yang sok tahu kalau setiap pemberian harus dengan minta hancur kita kita tidak tahu apa yang dibutuhkan tubuh kita benar? saudara tahu komposisi air mata komposisi air liur Duhai Allah, beri saya air liur dengan komposisi yang tepat. Kumpulkan di sana bakteri-bakteri baik sejumlah ini, jangan terlalu dan warnanya, tingkat kebeningannya, juga jumlahnya. Jangan terlalu banyak, nanti saya ngacai. Ya Allah. Gimana? Ya Allah, gigi saya lupa belum berdoa pantas belum tumbuh komposisinya wah nggak ngerti supaya kelas kayak gini ya coba kalau salah doa gigi letoy kan kurang kurang wibawa Dracula betul tidak untuk rambut tidak ngerti untuk bulu air mata kuku tidak tahu tapi beres ya benar apa Allah lupa gitu menumbuhkan gigi ya <laughs> halimah hilang Allah teh nggak ada malu awasna enggak enggak ada yang kelupaan atau komposisi saraf hidung ada yang kentut ah melati nih enggak pasti itu enggak mungkin ya disusun dengan sempurna susunan saraf hidung susunan saraf mata telinga, jaringan otak. Oh dah, aku bayang. Jadi kita jangan risau dengan keperluan kita. Karena selama ini aja dicukupi dan tidak ada yang bisa melakukan ini selain dia Allah. Jelas? Kalau Allah pelit udah repot gitu model-model yang sholatnya belang betong nggak dikasih nafas aja dua hari atas garing hadirnya benar yang matanya tukang maksiat udah oh, oleh Allah nggak dibuka lagi yang banyak omong oleh Allah diambil aja pita suaranya cepret yang telinganya tukang dengar maksiat udah kendangnya ditakol sekaligus pakai goong deng Beres hadirin, gendang telinga, betul ini, Gampang, gampang, gampang. Maha suci Allah yang maha baik, terus diberi kesempatan kita dapat ilmu. Senang tidak sama Allah yang maha baik? Gini ya, kita tuh senang kepada orang yang berbuat baik. Kalau ada orang baik sama kita, hati kita cenderung cinta kepada dia, suka. Benar? Jangankan yang berbuat baik kepada kita, mendengar ada orang baik saja, kita senang. Walaupun kita nggak kebagian baiknya. <clears throat> Di Afrika ada seorang dokter baik sekali. Rendah hati, kerjanya nolong orang tanpa pamrih. Bahkan orang yang sakit selain diobati dibekali kata beliau orang yang cukup rezekinya beliau ramah santun dan ahli ibadah kata-katanya selalu penuh kasih sayang tidak menyakiti saudara suka kan walaupun kita tidak di Afrika apalagi dokter itu datang ke sini lalu mengangkat mantu saudara saudara diberikan rumah mobil dan putrinya yang amat rupawan. Selain itu, beliau memberikan tabungan. Nah, sekarang kelengar kan? Itu pasti suka. Itu kemanusiaan yang kasih sayangnya terbatas, pemberiannya terbatas. Nah, kalau orang sudah tahu Allah yang maha baik kepada kita, kita diciptakan, diurus, dijaga, dilindungi, diberi. Walaupun kita ngaco, tetap oleh Allah diberikan kesempatan tobat. Walaupun kita enggak ingat kepada dia, kita tetap diurus. Makin kuat, kita yakin Allah maha baik. Bisa cinta ke Allah tuh benar-benar mabok kepayang. Jadi kenapa orang susah cinta ke Allah dan nggak kenal ke Allahnya? Kenapa orang sholat susah sholat khusyuk dan nggak kenal? Makanya disebut al-fiqih al-akbar pemahaman yang paling agung, paling besar, paling mulia adalah asmaul husna, mengenal asma dan sifat-sifat Allah. Ini mutlak Ilmu ini kalau tidak dipelajari lewat yang lain amal-amal, nggak tahu ikhlas, tidak tahu sabar. Sekarang kalau kita sudah tahu Allah Al-Wahhab yang memberi kepada kita setiap saat tanpa kita minta, apalagi yang diminta. Ya. Tapi yang diminta juga nggak penting sih dikasihin. Karena yang kita minta belum tentu yang terbaik lagi menurut Allah, ya. Udahlah kalau mau minta mah ibadah aja sebagai ibadah doa. Tidak usah ngatur Allah, jangan ngotot karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Selama ini aja kita kurang minta diurus, ya kan? Halo? Ustaz Roni, apakah Ustaz pernah meminta janggot kepada Allah? Maaf ya, maaf. Maaf karena beliau lebih panjang dari saya. <laughs> Tidak minta. Maaf Ustaz dimaafkan ya. baru ingat ya saudara belum minta janggut ya kan kepada muslimah tidak usah ya ini urusannya beda Masya Allah dikasih itu. Kan? kalau kita sudah sadar setiap saat ini pemberian Allah Alhamdulillah nafas gratis lihat air <coughs> Alhamdulillah batuk tiba-tiba datang tadi uh, Pak Wagi bahwa ah ini ada madu pahit oh madu pahit ya madunya kayak lebahnya kelihatannya senang yang pahit-pahit makan sedang lemah sekali capek kerasa enak segar ini kan Allah yang menggerakkan tiba-tiba sedang batuk datang air hangat belum ya? Ah, sebetulnya sudah ada ini ya. Biasanya sudah hadirin. Tuh kan. Memang ada sedikit proses hadirin. Terima kasih Ustaz. masih si Allah ini. Air tidak pernah lalai. Allah mengurus kita. Air datang mata airnya di mana? yang nimba siapa yang mensterilkan, yang ngebotolin, yang angkut dari kan ke sini, yang beli ke warung, yang numpahkan ke gelas, angkut ke sini demi Allah. Jadi masya Allah nih, kalau kita terus ingat Al-Wahhab, oh, syukur. Kalau orang udah syukur, pasti yang paling susah tahu apa? Menderita. Kan penderitaan itu sederhana karena kurang syukur. Mana sih yang lebih penting, sabar atau syukur? Nih, ya mau sedikit. Kalau orang ahli syukur pasti sabar. Contoh sakit gigi. Alhamdulillah. Cuman dua. Sabar tidak? Sabar karena dia lihat karunia yang lain. Ketika kita lihat samudra pemberian Allah, maka udah nggak ada lagi minder. Minder itu kan fokusnya kepada kekurangan versi dia. Orang minder itu lebih sibuk kepada melihat kelebihan makhluk versi dia. Orang minder itu lebih sibuk dengan penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Jatuhlah minder. Tapi kalau orang sudah tahu Al-Wahhab, memberi nikmat, semua ini tiada bertepi setiap saat. Surat eh, Ar-Rahman 29 gimana teh? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullayau kullayaumin huwa fi Memohon tuh kepada Allah yang di langit dan di bumi dan setiap saat Allah dalam kesibukan yang ngurus semua makhluknya. Apa saudara pikir nyamuk terbang tidak diurus oleh Allah? Begitu sistemnya, oh, coba kalau agak letrai jatuh dia. Kecepatan bulung kolibri itu kan tak terbayangkan lah. Allah yang ngurus. Mak kolibri nggak ngerti bagaimana ngedidik enak kolibri seperti ini ah masya Allah makanya kalau kita udah makin kenal ke Allah udah hidup ini takjub jadi yang minder-minder janganlah kufur nikmat tapi ah hidung saya pesek pesek pesek keliangan ya Benar? Oh, saudara tidak mengerti bahasa Indonesia. Berlubang. Ada sahabat kami sesak napas. Tapi kan disisain ya. Hmm, tetap ada yang masuknya. Coba kalau sesak mangpat betulan kan habis tuh ya. Tetap saja sesak-sesaknya ada dimasukkan oleh Allah. Ah, syukuri. Ah, ya. Alhamdulillah ngap. Kan heh anu lebat saeutik ya. Hmm, ya Allah nampi ngap. Sok dasadekeun Allah. Nampi ya Allah, nampi. Beda rasanya jangan huh, huh, susah pisan. Jangan. Kalau bisa masuk segini, masuk segini syukurin ya. Daripada nggak masuk sama sekali. Beda rasanya. Kenal Al-Wahhab, Allah Maha Memberi tanpa kita minta maupun diminta dan semua wa ma bikum min ni'matin faminallah udah susah kita menderitanya. Lihat nasi, makanan ya Allah. Barusan sambil mau ke sini ada cangkaleng. Kemudian jadi gini di tadi tuh di gelas tuh ya. Ada namanya es buah, Saudara ah pengen sadodah nggak saya ceritakin. ah es buah ada cangkalingnya, ada irisan mangganya ya ada asam-asamnya terus ada agel manisnya krek ya kemudian ada airnya teh kelihatannya air kelapa muda dikasih susu tuh pengen bukan itu bukan ke sini, ke situ ke Allah. Begitu satu gelas ngumpul itu kelapanya dari pohon yang mana, mangganya dari mana, cangkalengnya dari Coba kalau kita harus nyari satu persatu, kapan kita makan es buah? Benar? Allah yang mengumpulkan dalam satu gelas. Benar itu seorang ulama mengatakan, kamu makan dengan sambal itu udah mewah. Iya, sambal tuh mewah. Garam, tarasi, itu udah ada. Apalagi cengek, lencah, eh apa tuh? Wah, terserahlah saudara, saya tuh bukan tukang cewek ya. Tetapi Masya Allah. Eh, ini serius hadirin. Untuk sebuah sambal itu Masya Allah itu. Sayang kita nggak lihat bagaimana Allah mengumpulkan semuanya. Ya. Untuk jadinya garam itu pun wuh, dikeringkan dari laut ya diproses untuk jadi asam ditanam dulu untuk jadi cengek yang agak pedesnya belum lagi terasinya dicampur udang dibebok sedemikian rupa. Wah, eh tinggal coret. kalau ayo mana lada ini, ah jangan harusnya alhamdulillah ya Allah lada pisang. ah, alhamdulillah minum dulu ah. Harusnya gitu dunia zikir tuh. Kebayang tidak ada? Kan? Oh jauh, jauh lebih indah hidup ini. Jauh lebih nikmat, lebih anteng. Jadi sudah tidak terjebak oleh keinginan ini itu yang membuat hati buta. Kalau orang sudah tahu semua karunia dari Allah. Allah sudah tahu saudara yang belum nikah, Allah tahu. Saya Catatan kau lihat seseorang badan kereges kereges jalan kurang laju, kunang-kunang seribu satu malam, Allah tahu. Ya. Udah Allah tahu ya. Sangat tahu, karena nyimpen software suka kepada lawan jenis juga Allah. Lebih baik serahkan ke dia, benar? Ya Allah, saya ini suka kunang-kunang. Gak usah segala disebut gitu. Tapi saya baru kelas 2 SMP, masih jauh karena jodoh. Tolong ya Serahkan ke Allah gampang oleh Allah. Dibuat tidak suka lihat handphone yang ada ngaco-ngaconya, lihat internet dibuat tidak suka, bersih hati itu. Jelas hadirin? Tapi dah jarang diserahkan ke Allah. Jadinya capek mikir keinginan tuh, ya. Seperti para perokok yang mau berhenti, enggak minta tolong ke Allah. Apa sih susahnya bagi Allah mencabut rasa senang kerokok? Benar? Allah gampang saja ini struktur lidah ini milik Allah. Makanya kalau mau berhenti ngerokok mah tinggal bicara kepada yang maha dekat. Duhai Allah, ampun. Selama ini saya meracunin tubuh titipanmu ini dengan rokok. Astagfirullah. Ya Allah, saya ingin berhenti total lihat rokok makanin ada satu slop gampang cari ember masukkan ke air ya eh, sampai nyerap air Insya Allah dia kalau dikasihin ke orang berarti sama ya ngasih racun pas mau beli rokok ya Allah engkau tahu <laughs> saya udah nggak deg-deg hmm, kayaknya coba ya Allah ini teh buat ngarokok plus Nah, Allah menyaksikan tidak? Jawab. Menyaksikan. Kira-kira disia-siakan tidak oleh Allah? Jawab. Enggak mungkin Allah nyanyiakan yang mengembalikan urusan kepadanya. Tidak mungkin. Jadinya susah tuh karena kita ngurus sendiri. Enggak yakin Al-Wahab. Allah yang bisa mengurus, memberikan. Tidak hanya kebutuhan lahir, tapi juga batin kita. Udahlah. Allah teh udah tahu keperluan kita, kebutuhan kita, tetek bengek yang kita enggak tahu aja dicukupi, ya. Ada yang mau kuliah enggak punya uang, ada? Hah? Ada yang mau kuliah? Belum tentu baik, ya. Mas antren ya sambil kuliah, ya. Nah, minta ke Allah tapi jangan maksa. Ya Allah tolong saya diterima di ITB jurusan arsitek ya jangan yang lain selain itu ya kan ngatur ada padahal dia lemot cara berpikirnya oleh Allah memang didesain dia bukan untuk mikir bisa stres di sana nah ujian mah ujian yang bagus istiqoroh nggak masuk ke sana tiba-tiba masuk ke Darul Tauhid, eh ternyata jadi penghafal Quran. Ah, nah terserah Allah lah. Ya yang bicara ini juga kan nggak jelas cita-citanya. Kalau nggak salah saya pengen jadi akabri ya. Tapi dah nggak jadi. Karena kurang tinggi. Dulu sakit hati. Sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI katanya jadi KAI Alhamdulillah meleset jauh tuh entah beda saudara tahu punten ya takdirnya saya kan kuliahnya elektro gak nyambung hobi bisnis karesep nyanyi jadi begini ada yang ngatur ini sejujurnya saya mah tidak pernah terbayang dari kecil akan begini biarlah ada yang punya boleh punya cita-cita boleh tapi cita citanya pengantar kita dekat dengan Allah bukan ngatur Allah setuju nih kita nggak ngatur Allah juga beres nih tubuh 100 triliun sel lebih katanya gitu yang saya baca ya sedangkan setiap sel itu seperti sebuah kotak ada sumber energinya, ada sistem komunikasi setiap sel nih. Beres ya. Jadi jangan takut dengan masalah yang kita hadapi. Enggak ada apa-apanya dibanding kerumitan tubuh ini. Al-Wahhab, Allah yang Maha mencukupi, memberikan. Udah fokus kalau punya keinginan, punya kesulitan, punya masalah, fokus ke Al-Wahhab ya. Serahkan urusan nanti ngalir. Kita ikhtiar, ikhtiar, tapi ikhtiarnya dituntun. Bukan bukan mau-maunya kita. Kita mah ingin pasrahkan, sempurnakan ibadahnya, perbanyak tobat, hati mah pasrah total. ke ya Allah sadaya-daya. <laughs> Sing merunduk jalan ibadahnya dibaguskan. Nah, ini tadi siang dibahas ya ada orang yang ketika bermasalah, dengar baik-baik. Ini penting. Dia lebih meningkatkan taat. Tahajud, baca Quran, ngaji, zikir. Tapi ada yang lalai. Mujahadah menghilangkan maksiat. Ini penting. Kalau mau dapat pertolongan dari Al-Wahhab yang Maha memberi, tidak cukup hanya taat, tapi harus mujahadah menghancurkan atau mencegah maksiat. Contoh, kita ibadah bagus, tapi di sini kedengkian, pembara. Gimana dalilnya? Fa innal hasada ya'kulul hasana kama takurunar narul kedengkian, sesungguhnya kedengkian itu membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hayo, numpuk-numpuk dengan taat. Tapi di sini dengki tidak dimusnahkan. Hangus. Makanya kalau mau mendapat pertolongan Allah, selain meningkatkan taat yang diwaspadai itu adalah penyakit hati kita. Ria. Nggak jadi amal tuh ria. Padahal saum Daud. Tapi dia kerjanya. Kamu saum apa? Saya Senin Kemis. Tingkatkan. ya Tingkatkan. Nanti kalau sudah saum Daud udah beda rasanya. Ya saya tidak niat ria sih ya. Tapi saya sudah lima tahun saum Daud. Beda kan? Beda kan? Iya beda kamu kayak nggak ikhlas gitu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan terkecoh oleh meningkatnya taat tapi tidak mewaspadai maksiat hati. Ujub. Ujub ini bisa rusak nih amal. Itikaf memang sendirian, tapi hatinya main. Hmm, ya Allah. Malam Jumat segini banyak yang itikaf. Semua lalai tidur. Hanya saya yang bangun. Ampuni kelalaian mereka semuanya ya Allah. Mereka orang-orang yang alpa. Waduh. Padahal Allah ngasih tidur lagi mimpi ketemu Rasul tuh. Sambil lewat, hmm, ya Allah. Beginilah emang. Tidak mudah itikaf itu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa itu. Ya. Terus eh, dalam kesendirian itu. Dan ketika ada yang bangun dia nggak rela ingin tunggal aja solehnya malam itu ada yang bangun deh istirahat lagi singkuhatin eh ada yang kayak gini ya, lintasan hati mah main terus Hah? Eh? coba itu itu teh lagi sendirian masih ya tuh saum Senin Kemis diundang keundangan dia lihat sebanyak ini nggak ada yang saum selain saya dan pada kuat sih kuat sebetulnya hanya nggak tekad mereka itu terus saya nggak gue itu padahal semuanya lagi saum hanya menghargai tapi begitulah bermainnya hati. Diam saja ujub. Ini maksiat hadirin. Dengki, ria, ujub, takabur. Ini penghalang. Makanya para kekasih Allah itu alat ukurnya sebetulnya bukan hebatnya ketaatan. Tapi kehebatan untuk warok menjauhi dari kemaksiatan. Percayalah kalau orang hebat taatnya bagus, tapi belum tentu dia melesat kedudukannya di sisi Allah kalau tidak dibarengi dengan hebatnya mujahadah menjauhi maksiat. Karena ada salat-salat, korupsi-korupsi, benar? Ceramah-ceramah, mata jelalatan melihat yang lain jenis ada itu. Ya. Banyak. Bicara sih kebaikan, Sholat jalan, ke masjid jalan, umroh berangkat, ngaji, tapi sini mah wow, full of maksiat. Nah, kalau pengen dijamu oleh Allah Al-Wahhab, ayo mujahadah, periksa hati.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 Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain." Sesungguhnya Allah Rob yang Maha Pemalu serta Maha Pemurah, Maha Pemberi merasa malu apabila seseorang mengangkat kedua tangannya kepadanya dia memohon berdoa kemudian Allah mengembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong tidak mendapatkan hasil Masya Allah Allah yang maha menatap tahu siapa di antara hambanya ini hadis sahih ya riwayat Imam Ahmad jadi kalau doa mengangkat tangan dengan yakin. Allah tahu hatinya memohon. Allah sangat tahu, maha tahu. Dan Allah maha malu kalau tangannya diturunkan lalu tidak diberi. Cuma saja kita harus tahu pemberian Allah itu pasti yang terbaik. Dan yang kita minta belum tentu yang terbaik. Ya. Jadi kalau Allah memberikan yang tidak cocok dengan yang kita inginkan, pasti baik. Ada kalanya Allah memberi dengan tidak memberi. gimana ini? Ada kalanya Allah memberi dengan tidak memberi. Karena yang kita minta, Allah yang maha tahu, tahu ini bakal mencelakakan kita. Ya Allah, saya minta jadi presiden dan Allah tahu boro-boro jadi presiden yang ngurus diri aja nggak keurus jarang mandi jarang gosok gigi kan repot presiden begitu terlalu jauh contohnya hadirin tapi siap saja makanya yang mantep mah istiqoroh kalau ada pilihan tuh ya istiqoroh tuh tidak akan tertipu orang yang istiqoroh tidak akan rugi orang yang musyawarah Walau berliku-liku Tapi kalau hasil istiqoroh dapat Ya begitulah hadirin sekalian Jadi harus bagaimana sekarang Ya sudah Ingat ya Kalau saudara belajar asma'ul husna Belajar tentang Allah Kemudian direnungkan Ini amalnya enak Ringan Tapi pahalanya besar ini menjadi tenaga luar biasa untuk mendorong hidup kita. Jadi ada amalan yang luar biasa enaknya dalam hidup ini adalah mempelajari asma Allah yang menggugah bukan untuk hafal, bukan untuk tahu, tapi untuk menggugah. Coba saudara mau tidur ya. Ini wirid, tapi tidak hanya Allah. Ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Ya Tadi untuk ada Ustaz Abdul Wahab. Jadi kemana aja ya? Ya Allah, wahai yang maha memberi. Ya Wahab. Di rahim kau cukupi. Padahal tujuh lapis di dalam rahim engkau bentuk, engkau cukupi semua kebutuhan saya. Waktu kecil engkau cukupi Ya Allah ya Wahab Semuanya engkau cukupi Pakaian Sepatu Nafas Makanan Minum Sampai saya puluhan tahun itu begini Ya Allah Apa yang kurang Berkali-kali uang habis Ada lagi ada lagi Makanan ada lagi ada lagi Lama tidak makan daging Eh ada undangan es krim, karedo, kerupuk udang. Masuk cing diondang ya Allah saya teh. Allah yang ngatur perbaikan gizi. Allah tahu kita agak lama tidak bertemu dengan daging. Eh akikah lagi tetangga. Atuh sate kambing. Digilir tetangga teh hamil ya. Udah jelas perbaikan gizi ini. Hek anaknya lelaki semua atau dua kambingnya Allah enak itu bisa senyum-senyum sendiri itu di kamar yang sambil ngumpulin sisa-sisa daging ada ya Allah saya eh hadirin eh ini asli daripada <coughs> hmm. ke aku kuma Allah nanti, ya syukur atau sabar batuk begitu syukur jarang-jarang cuma kok aku saya nggak bisa apa-apa ya pokok-pokok pokok kan ada king apa katanya batuk raja batuk ah ini mah jarang-jarang ya memang kalau sedang batuknya dalam tapi ya nggak apa-apa penggugur dosa sambil makan obat, meningkatkan vitamin, olahraga, ijalanin aja, ya. Saudara jangan ngetawain batuk saya, ya. Allah tahu siapa yang ngetawain, ya. Jadi sampai di mana tuh lagi enak-enaknya Asmaul Husna? Iya, begitulah. Jadi lihat pisang gitu ya, kan rugi pikir bisa lain mekarario ya, kurang asak ya cau tayo ya. ah, harusnya lihat bentuknya ya Allah maha suci engkau meni bagus kuningnya deh. Ada kan saya juga tadi nyimpan pisang mana gara-gara dibuka aduh susunannya itu ya beda dengan kantong keresek ada rapi ya lembut ada serat-seratnya masih Allah lihat Beres semuanya tuh. Dibuka kan, pas juga makan tuh lembut. Serat-seratnya bagus. Rugi makan pisang nggak inget Allah, rugi. Rugi karena di sana banyak pesona, belum lagi salah. Aduh, kan bungkusnya, ada lagi selaputnya yang masuk ya Allah. Krek, aduh, ah, nonton ah, cikin ah. <laughs> Ingat ya kalau zaman dulu mah waktu kecil kan dilubangin salak teh aduh masya allah masya allah di dalamnya ada kerat itu luar biasa tuh harusnya gitu jadi ada ada kenikmatan tersendiri eh, kucing eh, gerelut ya kecil-kecil eh kecil-kecil gerelut ya eh, datang ibunya dijilatin digigit ininya lepas tuh suka gigit telinganya enggak siapa yang ngajarin lagi gitu itu ya benar itu saling menyayang adik kakak terus menyusui ngejejer ke ibunya siapa yang nyiapin air susunya bagus bulu-bulunya tuh tersusun ada yang candra mawat berwarna kombinasinya yang kedip kedip Duh, coba kalau suami ngaum kan takut di rumah ada yang mengaum diatur <laughs> mengiungnya itu betul ini cocok betul ah maha suci Allah itu Allah yang ngegerakin kucing hmm, nah, semalam nengok pesantren Darut Tauhid di Jakarta karena sudah ada acara niat itikaf ada dua pilihan ada ruangan yang ber AC ada ruangan masjid yang tidak ada AC-nya Pasti malaikat banyak di masjid daripada di ruangan AC. Jangan, jangan tidur di sana, mending di masjid, itikaf terus istirahat. Tapi banyak nyamuk, ah nama nyamuk nu no Allah, ya. ya. Pakai aja itu. Yang apa tuh? Ya Allah. Tutup pakai sarung, eres lah pakai kipas angin. eres enggak enggak bentol paling bentol-bentol sedekah lah rezeki mereka ya. Nah yang mindahin saya ke sana Hari ini kemana Santi? Ternyata dia yang tidur di sana Luput itu mah boro-boro tahajud kan Subuh juga selesai baru datang Ternyata kenikmatan, kenyamanan itu bahaya Gangguan nyamuk bisa jadi bangun tuh tahajud ya masuk si Allah Jangan salah ternyamuk ya Mereka makhluk ciptaan Allah juga bertasbih. Enak kan? Banyak teman kan? Ya tapi tetap ya yang digigit nyamuk. Sama saya juga hari ini. <laughs> Makanya kalau maaf ya pernah diberi itu oleh jamaah tablik. Semoga Allah menyayangi mereka. Untuk itikaf ada kan khusus tuh yang tenda anti nyamuk. Gak apa-apa pakai tapi ke nyamuk jangan dendam ya kalau hanya bangsa setetes dua tetes nggak akan kurang darah ya sok ah ridho ya enak hmm, ini teh makhluk ciptaan Allah bertasbih hmm, katanya orang macam gosok gigi <laughs> pantas nggak ada yang mau gigit kalau bangun tidur ya nggak sih enggak heboh <laughs> Maaf ya hari ini saya banyak bergurau nih. Dah segitu aja. Masih lama nih. Teman-teman sekalian, jadi harus bagaimana sekarang? Harus yakin bahwa Allah mencukupi kita tanpa kita minta. Apalagi kalau mau minta. Tapi sebaik-baik permintaan adalah minta apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi jangan suka ngatur minta uang jumlah tertentu, janganlah. Kalau mau sok aja, karena saya nggak malu ya. Tapi mendingan minta rezeki yang berkah. Mendingan minta ahli syukur. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik mending minta yang gitu-gitu yang pantang tuh udah itu udah bagus karena yang nyuruh doanya Allah yang ngarang doanya juga Allah dan semua perintah Allah itu Allah sukai jadi kalau nanya ini kita nyari ridho Allah ridho Allah tuh apa ya itu yang Allah sukai nah Mau gitu? Aduh, kalau ini ada calon tiga. Bagaimana nih? Minta yang mana? Gak usah minta yang mana. Minta diberikan pilihan Allah. Titik. Kalau bisa lepaskan dari hati. Terserah ya Allah. Kalau sudah memang waktunya nikah. Silahkan engkau yang maha tahu. Saya emang gak mau ngatur. Der keluarkan doa istiqoroh. Kalau baik mudahkan baik bagi dunia saya, baik bagi akhirat saya, baik bagi agama, baik dalam kehidupan saya, mudahkan. Tapi kalau enggak jauhkan. Beres. Allah juga tahu ini hamba menyerahkan urusan nih kepadanya. Pasti diurus tuh. Hakul yakin. Tapi udah jarang yang menyerahkan ke Allah. Ngotot baik Si Eta ya Allah. Masih dengar kan? Saya dengar ceramahnya Pak Aminuddin. Aduh Ya Allah. Itu Dewi ya. Kalau bisa ya, Dewi lah ya. Ya Allah, sekali Dewi tetap Dewi. Dewi. Wah, oh, nama sekali merdeka tetap merdeka. Jangan ya. Kalau bisa nahan keinginan dan diserahkan ke Allah itu beda rasanya. Coba aja saudara. Pengen motor udah nyengsel sekali, ah enggak Ya Allah, kalau baik untuk dunia akhirat saya, mangga. Kalau enggak, batalkan. Bisa batal, tapi lega. Lalu nanti pertanyaan, gimana cara Al-Wahab memberitahu? Allah lebih tahu bagaimana kita jadi tahu. Apakah harus lewat mimpi? Enggak harus, tidak ada kewajiban Allah ngasih tahu mimpi, betul? Sering dimodifikasi lagi mimpi kita. Pokoknya nanti oleh Allah mengarah ke sana Kalaupun terjadi misalkan batal yang tidak kita ingin sesuatu, tapi e, Allah membatalkan keinginan kita. Ini dibuat lega. Ingin anak sehat, tapi masih sakit. Kita udah doa, ini dibuat lega. Enggak sempit di sini. Jadi saudara jangan patah semangat ya. Tiba-tiba diputuskan oleh calon mempelai, dia memang jadi nikah tapi dengan yang lain. Kalau kita pasrahkan ke Allah, ya Allah. Aduh, Mm, rawas. Pulen ya Allah. Masya Allah. Allah ini gitu-gitu amat. nggak usah gitu Terima ya Allah nampi Gusti perus, oh. Ya tapi kalau kita ingat ke makhluknya kelamaan, perusnya kerasa. Tapi kalau nyerahkan ke Allahnya lebih kuat, dihibur. Allah tahu kan? siapa yang menyerahkan urusan ke dia? Tahu tidak? Tahu tidak? Di kamar sambil sujud ngawiwi Allah tahu tidak? Ah, Allah. Ampun. Ah. Tapi dia hanya ke Allah, nggak ingin dilihat siapapun. Ah, remuk asli ya Allah. Ah, pasrah, pasrah, pasrah. Allah Maha melihat wallahu khabirum bima ta'malun. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Makanya udah wudhu, ngedepruk aja di kamar, kunci pintu, jangan kedengaran oleh orang lain, jadi fitnah. Jangan curhat ke orang, ingat sebelum minta tolong ke Allah, ingat baik-baik ya. Enggak gampang cari orang amanah dan banyak curhat ke orang, enggak kuat nanti ke Allahnya telepon sana, telepon sini. Dinyangka, dinyangka. Dibuka surat saput tangan sutra biru saksi di pojok kelas nah, nggak ada nggak ngepek kalau bukan jodoh mah dipisahkan walaupun pakai kertas segel tapi dia sudah ngirim SMS nggak ngepek bunga kita nggak ngepek dah ambil wudhu kunci pintu sholat yang bagus kedepruk dah sujud yang lama nah Allah pasti melihat malaikat juga melihat dah nikmati lihat rasanya lega enak adem gitu sayang fasilitas inna sholata wasdainu bisabri was Nah, jangan banyak curhat ke orang. Nanti kalau akan diberikan jalan keluar, Allah nanti ngatur. Ada orang yang amanah, ada orang yang berilmu dan punya hati yang tulus, nanti ada jalannya. Tapi kalau udah suka curhat ke orang, cenderung nggak bisa ke Allahnya baik. Karena kita bakal nunggu dari orang. Celakanya yang dicurhatin itu bukan orang yang amanah. Nambah masalah. Dan kalau nggak berilmu, nasihatnya bisa nambah masalah. Ke Allah dulu, ya. Harus ke Allah dulu. Terima kasih hadirin. Udah ah, cukup. Nah, itu asal telat jam deh hadirin biasanya. Asal udah hood head. Kan? Hah? Oh, lebih awal isanya. Ah, ini al Wahab bukunya. Al-Wahhab yang dibahas barusan ada di sini sebagian tapi ini buku dilengkapi lagi dengan berbagai keutamaan sedekah dan sebagainya Insya Allah teman-teman DKM menyediakan di bawah ya bagi yang minat ke depan bukunya akan lebih tipis lagi dan infaknya jauh lebih murah niatnya infak karena dari sini membiayai SMS Tauhid dengan izin Allah Alhamdulillah SMS Tauhid sudah hampir 400 ribu mendekati setengah juta cukup alhamdulillah ya lalu oh iya saudara kalau mau haji haji ternyata haji reguler sekarang sudah 2017 ya jadi kalau di Malaysia saya dengar baru lahir terus daftar sebab sudah 30 tahun antriannya di Indonesia sudah 1,27 2,7 juta yang antri. ONH Plus juga sekarang tidak bisa langsung. 2015 sekarang ada. Saudara jangan kecil hati. ya. Ah, enggak gitu kebagian ya. Boro-boro daftar haji. Ingat ya, pengalaman AA umroh dan haji yang berangkat itu sebagian besar tidak punya uang cukup bukan dirinya yang ngongkosin ada yang diongkosin orang tuanya ada orang tua berangkat diongkosi anaknya ada diongkosi suaminya suaminya nggak pergi ada istri yang diongkos suami yang diongkosin istrinya diongkosi menantu ada di ongkosi atasan, ada pembantu yang di ongkosi majikan, bahkan ada kemarin nelpon doakan ah, saya mah bagian ngongkosin orang lain aja, saya sendiri belum umroh-umroh gitu. Benar itu. Jadi jangan kecil hati. Allah ayah bisik-bisik sama Allah. Ongkos haji teh berapa sih? 40 juta? Hmm? 35 juta? reguler udah sedekah aja tiga juta setengah tiga juta setengah dari mana <laughs> saya kata tiga ratus lima puluh ribu ada oh, lebar ah, ya udah jangan haji lah keluarkan tiga ratus lima puluh ribu kalau nggak ada tiga puluh lima ribu nggak ada juga tiga ribu lima ratus Enggak ada juga sini disedekahin saudara. Adalah Allah tahu apa yang Allah berikan. Jual yang enggak perlu enggak perlu, sedekahkan. Niat ya Allah, saya ingin ke Mekah, ingin sempurna keislaman saya. Hanya Engkau, hanya Engkau ya Allah yang bisa menyampaikan saya ke tanah suci. tiada Tuhan saya Engkau, hakul yakin hanya Engkau innama amruhu ida arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Guru saya ngajarin gitu. Pokoknya kalau udah perlu sekali pertolongan Allah, zikirkan saja ya hayu ya qayyum bi astagis Yang banyak tolong saya ya Allah. Tambah innama amruhu ida arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Sing yakin Alhamdulillah biasanya situasi yang sesulit apapun ada jalan keluarnya. Ya Allah kan mendengar, dia kan maha melihat ini hamba lagi sulit. Dah sulitnya juga oleh Allah dibikin ya kan. Ini kita kita aja ya. Allah tahu nggak kita dalam kesulitan? allah, Izin Allah bukan ma musibatin illa bi kecuali dengan izin Allah izin Allah balikan kepada dia ya kan jangan kelamaan pernah suatu saat harus ceramah di Batam tiket habis waiting list banyak harus berangkat wirid saja terus ya hmm, ya Allah nah, kena berangkat ya hayu ya koyu nggak usah mikirin apa-apa izin Allah tuh waiting listnya pas dah kan 13 berapa tuh udah hampir habis dipanggil ini ada yang tidak datang baru dipanggil Abdullah Gimnastir ah masuk selesai masuk datang tuh yang dipanggil saya rada merasa bersalah juga wirid saya jadi korban orang lain eh. saya bapak kemana dipanggil dari tadi saya di kamar mandi. Oh, gimana Pak? Sudah keburu diisi. Jadi gimana saya? Ada juga kelas bisnis. Ya nggak apa-apa saya bisnis. Oh orang kaya. Jadi nggak apa-apa. Dia ikut juga ya. Kalau bisnis abdi tekiat ya. Jadi dapat wirid enak ya. Dan Allah melihat, mendengar, maha, maaf kalau melihat itu kurang baik. Allah maha menyaksikan, maha mendengarkan, maha memperhatikan, maha tahu, maha kuasa atas segala-galanya tanpa bisa dihalangi siapa. Tinggal kita mau enggak innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan kepada dia. Secepatnya. Sebulat-bulatnya. Semua urusan. Gitulah. Ada yang udah ikut UAN ini? Eh UN apa sih? Hah? UN aja sekarang. Udah gak usah dipikirin hasilnya. Udah udah selesai ujiannya juga ya. Gak usah dihitung-hitung nanti stresnya dari sekarang. Sekarang tobat. Ya Allah tolong balikan angka 6 jadi angka 9. Gak usah kayak gitu. Sehingga kasahawai ke Allah dengan nah tobat. Ampun, ampunlah terserah Allah nanti digimanain ya. Eh, tahu-tahu tidak lulus ya jalanin aja anak kemarin berkata pak gimana kalau nggak lulus ah, ujiannya juga belum dimulai mikirin lulus ya jalanin aja yang penting menjadi dekat dengan Allah ujian ini dan semua orang juga pada ngalamin ujian jalankan saja banyak tobat banyak sedekah dah jangan capek memikirkan yang belum terjadi betul lebih baik dekati saja yang menguasai kejadian. Ngalir ikut ke Allah. Itu dituntun nanti. Terima kasih sahabatku yang baik. Jadi yang mau umroh berangkat lagi tanggal 26 e, Mei. Eh, Juni ya. Jangan nyel, uh, ayo eh kamu jangan. Antum sok ah, eh, itu diajak mah jangan diobrolin. Itu dengki namanya hadirin. Harusnya mah alhamdulillah. Mangga. <laughs> Kumaha Allah eh, ya. Dan saya mah pulang pergi juga enggak ngongkos ya. Pengen kan? Ya, tuh minta ke Allah ya. Tapi kalau lagi nggak diundang, masalah tuh. Pernah suatu saat Ramadan dari semua jamaah yang berangkat banyak, satu-satunya yang visanya nggak keluar ini yang lagi ceramah ini. Hah? Kenapa pemimpinnya nggak keluar? Nggak keluar. Wah, Allah nggak ngundang cilaka. Tobat, tobat periksa dosa, mungkin ujub, mungkin nganggap ngegampangin ke Mekah, ya. Nganggap oh nantilah pasti beres. Ternyata kalau Allah mau keselip-selip. Termasuk kemarin dua kali kemarin nggak keluar visanya. Punya saya. Ya, harus banyak tobat, banyak sedekah walaupun pemimpin kafilahnya kalau Allah mau telingsek rupanya nempel di yang lain gampang saja bagi Allah dibuat nggak ada Makanya jangan ujub merasa gampang, harus gitulah. Terima kasih teman-teman. Ada lagi yang mau ditambahkan Ustaz Doni, Ustaz Fuad? Sekap. Makasih ya kawan-kawan. Boleh uh, memberikan tugas nah, SMS tauhid sudah dapat semua belum? nah, kalau bisa kalau manfaat sebarkan ke, ke yang lain karena mesin kita masih memungkinkan ya kita beli lagi mesin-mesin terus alhamdulillah cukup eh, sebarkan aja terus mudah-mudahan lebih banyak yang mendapat manfaat yang kedua malam Jumat kalau dirasa ada manfaatnya ajak aja yang lain ya kalau dia nggak mau bonceng kalau nggak mau juga gotong katanya jangan ya tapi siapa tahu e, dapat hidayah kemarin saya ah, dengar ada dokter ya ah masya Allah baik sekarang tuh sangat asalnya beliau cerita ya lagu gitulah koboi lah jadi istrinya senang ikut pengajian dulu di Al Azhar suaminya nggak mau tapi istrinya kekeh kalau nggak mau udah nggak apa-apa asal antar aja istri masuk ke masjid beliau tetap saja di mobil nggak mau turun tapi lihat kedengar sayup-sayup mulai dibuka jendelanya dengan izin Allah dengar pas doa sedih jadi tobat di mobil sendirian nggak guguk udah itu Masya Allah sekarang Allah yang memberi hidayah makanya siapa tahu dan karena beliau seorang dokter jadi sekarang senang sekali menolong orang lain jadi efeknya banyak yang terbantu siapa tahu orang yang saudara ajak belajar ilmu tauhid ini nanti takdirnya banyak manfaat ada dulu guru bahasa Inggris ingat ah, diundang ceramah di sebuah perusahaan besar saya sudah ditelusuri kenapa mengundang zaman dulu rupanya anaknya anaknya ini di sekolah di sebuah SMA berubah jadi lebih baik dengan izin Allah pasti bapaknya senang sehingga mengundang ini anak kenapa robah ternyata ditugaskan oleh guru bahasa Inggris Kenapa guru bahasa Inggris? Karena susah nyuruh anak pengajian, jadi tuh datang ke sana terjemahkan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ke sini bukan suruh ngaji hadirin, suruh menerjemahkan ceramah dalam bahasa Inggris. Hidayah Allah datang. Jadi sambil nulis sambil tersentuh Allah juga yang menyentuh setiap hati. Akibatnya guru bahasa Inggris menyuruh menerjemahkan, anak berubah, anak disukai orang tua, orang tua ngundang, jadi maslahat buat kantornya. Siapa tahu orang yang saudara ajak seperti itu. Wallahu alam ya, sing ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku yang baik. Mudah-mudahan malam Jumat depan ada umur kita ketemu lagi. Kalau mau berwakaf, wakaflah ya. Insya Allah mudah-mudahan wakaf ini mempertemukan kita di sorga. Kita akan terus berusaha beramal jariah. Bagi yang akan berwakaf siapkan Ya Allah, catatkan wakaf ini benar-benar menjadi amal yang koridoi, Amal jariah yang menjadi teman kami di kubur Yang menjadi bekal pertemuan kami denganmu. Jadikan penolak bala yang membuka rezekimu yang lebih halal, lebih berkah.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 Allah Maha mendengar setiap ucapan. Semua kebohongan, gibah, fitnah yang tersebar dari mulut kita. Allah Maha tahu maksiat demi maksiat yang kita perbuat, yang sembunyi-sembunyi yang kita merasa aman dari penglihatan orang. Padahal Allah maha melihat, malaikat pun menyaksikannya. Marilah kita beristighfar, mudah-mudahan malam ini Allah yang maha pengampun mengampuni dosa-dosa kita tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. sambil dibuka lembaran-lembaran kotor yang pernah di istighfarlah Allah maha tahu apa yang kita sembunyikan Astagfirullah Ingatlah maksiat demi maksiat Minta ampunlah kepada Allah Allah tahu bersih setiap maksiat yang dilakukan. Istighfar yang hidupnya kelam, yang masa lalunya kotor. Yang selama ini jarang ibadah atau ibadahnya hanya basa-basi saja. Astagfirullah Istighfar Yang tubuhnya penuh maksiat Yang pikirannya kotor Yang matanya berzina yang mulutnya kotor yang suka berbohong yang kata-katanya sering menyakiti orang lain yang mulutnya menjadi penyebar fitnah yang suka menghina kaum muslimin istighfar yang mulutnya mendekati zina istighfar ingatlah tubuh ini maksiat apa saja yang dilakukan Astagfirullahaladzim Astagfirullah Istighfar yang durhaka kepada orang tua Yang tidak peduli kepada keadaan ibu bapak Air susu dibalas air tuba Yang jarang menyapa dengan hati yang tulus. Yang pernah menghina orang tua Istighfar yang kikir kepada ibu kepada saudara Yang serba hitung-hitungan untuk berbuat kebaikan kepada orang tuanya istighfar yang jarang mendoakan dengan tulus untuk keselamatan orang tuanya. Astagfirullahaladzim Rabbik firli Wali walidayah Warhamhumah Kama rabbayani Samir رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني استغفر الله Siapa yang pernah memakan harta haram, makanan haram, atau yang tubuhnya melakukan perbuatan haram, Istighfar Allah tahu persis semua yang kita lakukan Astagfirullah Yang sering zolim kepada orang lain Yang munafik istighfar Yang hanya membagus-bagus topeng Padahal isinya musuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Doa ya Allah yang maha menata Ya hayu ya qayyum Ya ghafurur rahim Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك توبة نسوها يا الله وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا رب ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا الله وقلبا خاشعا walisanan zakiran Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Doa yang maha menatap Jadikan saat ini saat mustajab. Kami memohon padamu. Kami menengadahkan tangan ini padamu ya Allah. Kau maha menyaksikan siapapun yang hadir. Kau tidak pernah mengecewakan siapapun yang memohon. Kami hanya hambamu yang hina. Tiada arti bagimu. Engkau Tuhan kami ya Allah. Pemilik langit dan bumi. Ya ayu ya qayyum birahmatika nastaghits. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin bagi yang masih ingin meminta minta Allah Maha mendengar, Maha dekat. Inna Allah la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Doa insya Allah bisa merubah takdir. lah sahabatku. Amin. Ya Allah. يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا حجا مبرورا Masaian masyukuro Watan ban makfuro Ya Allah catatkan siapapun yang ada ini Engkau undang ke baitulahmu Ya Allah Sebelum ajal kami tiba jamu Ya Allah Dengan caramu Ya Allah Rabbana Allah magfiril mu'minina wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat Al ahya'i minkum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Allah Maha Dekat wa huwa ma'akum aina kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Hadirin Sepanjang perjalanan pulang Sibuklah dengan Allah Penuhi hati ini dengan Allah semata Insya Allah Allah pasti tahu Wadguruni adgurkum Terima kasih hadirin Terima kasih para ustaz Tolong doa malam ini saya di tengah malam harus ke Jogja dan besok ke Palu ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan aman jadi aman Terima kasih. Subhanallahumma